Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil mengenai pembagian daripada al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat. Yang mana sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, enam ada lima hukum. Walaupun nanti kalau setelah kita telusuri untuk masalah mubah itu pada asalnya tidak ada keterkaitan dengan dosa, tidak pula keterkaitan dengan pahala. Tergantung dengan tujuan dan juga wasilah. Paham ya? Dalam artian Dijadikan untuk apa perkara mubah tersebut? Kalau seandainya perkara mubah itu dijadikan untuk perkara yang haram, jadi haram. Kalau seandainya perkara yang mubah itu digunakan, dijadikan wasilah perantara untuk perkara yang wajib, jadi wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun yang kemarin yang sudah kita ambil adalah al-wajib. Kemudian as-sunnah atau mandub atau disebut juga dengan apa? mustahab atau disebut juga dengan apa? masnun. Itu semuanya sama. Mustahab, mandub, sunnah, masnun, sama semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya muharram. Eh, muharram, nah barakallahu fikum, kemudian makruh. Kemudian al-makruh. Adapun al-wajib barakallahu fikum, definisinya apa al-wajib? Definisi wajib kemarin apa? Definisi wajib barakallahu fikum sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala secara istilah apa? Ma amara bihi syari' ala wajhi al izam Ma amara bihi syari' ala wajhi al izam Naam sebuah perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Paham Itu adalah wajib. Bagaimana asar pengaruh daripada pelaku kewajiban tersebut? Pengaruhnya bagaimana? Apa akibatnya? Yusabu fa'iluhu imtisalan. Nah, kemudian apa? Wastahiqul iqab tarikuhu. Paham ya? Naam. artinya apa? Pelakunya, pelaku kewajiban tersebut diberi pahala manakala melakukannya dengan cara imtisal mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan yujar diberi pahala. Paham soalnya ya? Naam. Adapun kalau melakukannya karena riya atau bukan karena lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka la yujar, enggak diberi pahala. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kemudian yastahiqul iqab tarikuhu. Orang yang meninggalkan kewajiban ini berhak mendapatkan apa? Hukuman berhak atau layak mendapatkan hukuman. Tapi apakah harus? Tidak. Hukum asalnya berhak dia. Orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang meninggalkan kewajiban, hukum asalnya berhak mendapatkan hukuman. Tapi setelah kita telusuri, dilihat dulu ketika meninggalkan perbuatan yang wajib itu karena kenapa? Paksaan atau karena nah barakallahu kesengajaan atau karena yang lainnya kan dilihat. Kalau karena paksaan atau karena lupa atau karena keliru enggak berdosa, enggak dapat hukuman juga. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dengan sengaja barakallahu fikum atau yang semisalnya berdosa dan berhak untuk mendapatkan apa? hukuman tadi. Paham maksudnya ya? Hewan na'am barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah apa? As-sunnah ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Ma amara bi syari' na'am laisa ala wajhil izam atau la ala wajhil izam. Perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi apa? tidak dalam bentuk keharusan. Dalam artian tidak harus dikerjakan. Mau masalah ya? ya Hewan nah, barakallahu fikum sunnah. Contohnya memakai siwak, paham ya? Kemudian memakai sarung, paham ya? Kemudian barakallahu fikum nam eh, sunnah-sunnah yang lainnya. Itu lafaznya diperintahkan, namun apa? Tidak dalam bentuk keharusan. Jadi kalau seandainya dia meninggalkan tanpa ada unsur pelecehan, tanpa ada unsur pengingkaran, maka enggak berdosa dia. Tapi afdalnya me mengerjakan, itu sunnah. Afdalnya mengerjakan. Nah, barakallahu fikum dan dapat pahala yusabu fa'iluhu imtithalan wa nam wala yu'aqab apa? tarikuhu. Ya enggak? Pelakunya akan dapat pahala manakala melakukannya mengerjakannya karena, karena imtithalan mengharapkan nah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya itu adalah sunnah, maka dia dapat apa? pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu. Dan yang meninggalkan tidak diberikan hukuman. Karena bukan perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Mau salah ya? Ayo nabar kalau fikum. Kemudian yang ketiga adalah apa? Adalah al-muharram. Eh, al-muharram. Perkara yang dilarang. Secara bahasa adalah al-mamnu' yang dilarang. Secara istilah apa? Manaha anhu syari' la ala wajhil al-ilzam bitark. Eh? Nah, barakallahu fikum pengertian daripada al-muharram manaha anhu syari' ala wajhil al-ilzam bitark. Paham ya? ala wajhi al-ilzam bitarak. Apa artinya? Perkara yang dilarang oleh syariat, nam, tapi dalam bentuk harus ditinggalkan. Itu namanya apa? Muharram. Ewa. Istilah lainnya mamnu' atau istilah lainnya la yajuz dan semisalnya barakallahu fikum. nam. Seperti uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua misalkan. Nah, pengaruh yang ditimbulkan dari perbuatan yang haram manakala orang mengerjakannya apa? Akibatnya Nah, apa? Nah, berdosa dan juga berhak mendapatkan apa? Siksa. Itu ketika apa? Mengerjakan perbuatan yang haram. Tapi kalau meninggalkan yusabu fa'ilu, yusabu tarikuhu imtisalan, na'am, wa yastahiqul iqab apa? Atau terbalik? Hmm? Bagaimana kalau haram? Yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Dibalik aja dengan yang yang apa? Yang wajib tadi. Paham ya? Kalau yang wajib tadi apa? Yusabu fa'iluhu imtisalan. Wa yastahiqul iqab tarikuhu. Tapi kalau haram, kalau muharram apa? Naam, yus, eh, barakallahu fikum yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Paham ya? Yang meninggalkan perbuatan haram dikarenakan mengharapkan wajah Allah dan meyakini bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram, maka apa? Dia dapat pahala, diberi pahala. Namun, nah, barakallahu fikum yang mengerjakan perbuatan haram tersebut, maka apa? Berhak atau layak mendapatkan hukuman. Paham maksudnya ya? Tidak harus. Nah, dilihat kondisinya. Kemudian makruh perkara yang di bawah daripada haram. Di, di bawah daripada perkara yang haram, yaitu apa? Ma naha anhu syari' la ala wajhil izza Nah, perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Nah, dalam artian bagaimana? Dalam artian kalau ada orang mengerjakan perkara yang makruh, tidak sampai kita katakan apa? Nah, barakallahu fikum haram. Paham ya? Tapi kalau seandainya dia meninggalkan perkara yang makruh, yang afdal wa aula. Afdalnya, paham ya? Kalau sunnah yang afdalnya mana? Dikerjakan. Kalau makruh yang afdalnya di mana? Ditinggalkan. Paham belum? Nah, bukan malah malah apa? Justru bermudah-mudahan jangan. Nah, perkara yang makruh manakala orang itu mengerjakannya dia tidak dapat apa? Dosa. Paham ya? Tapi yang afdal meninggalkan perkara yang makruh. Perkara yang sunnah, kalau seandainya ada orang meninggalkan, hukum asalnya tidak ber, berdosa, tapi afdalnya me, mengerjakan. Paham salahnya? Sekarang mubah. Kita lihat sini. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wal mubahu lughatan al-mu'lan wal ma'dzun fihi. Mubah secara bahasa adalah mu'lan, sesuatu yang dikumandangkan atau yang diumumkan Naam, wal ma'dzun fih dan diizinkan pada perbuatan tersebut. Secara bahasa. Yang sering diartikan boleh, boleh saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu secara bahasa ya. Nah, hukum mubah itu sendiri bagaimana barakallahu fikum? Nah, hukum mubah, hukmul mubah al-aslu fi annahu jaizun la yatarattabu alaihi sawabun wala iqabun illa idza kana wasilatan ila muharram aw wajibin na'am aw mustahabbin fa ya'khudhu hukma hadhihi al-umur wa kullun bihasabih. Perhatikan ini faedahnya Untuk masalah mubah, perhatikannya. Hukum asal mubah adalah jaiz. Mubahun, jaizun. Itu sama semua ya Mubah, jaiz itu sama semua istilahnya. Nah, boleh artinya. Cuman hukum asalnya bagaimana dia? Tidak ada nah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan dari perkara mubah itu tidak dapat pahala, tidak pula dapat apa? hukuman atau azab. Paham itu ya? Itu hukum asalnya. Tidak ada keterkaitan dengan hukuman, tidak pula dengan apa? pahala. Nah, itu hukum asal mubah. Tapi apa? Illa idza kana wasilatan ila muharram au wajibin au mustahab. Kecuali kalau seandainya perkara yang mubah tersebut dijadikan wasilah, dijadikan perantara eh, untuk perkara yang haram atau perkara yang wajib atau perkara yang apa? yang mustahab, maka mubah tersebut mengambil hukum perkara-perkara ini masing-masing sesuai dengan kadar kadarnya. Paham ya? Sesuai dengan kadarnya. Paham belum ini? Perkara yang mubah itu akan jadi wajib manakala menjadi wasilah untuk perkara yang wajib. Perkara yang mubah akan menjadi haram manakala jadikan wasilah untuk perkara yang haram. Perkara yang mubah akan menjadi apa? sunnah manakala jadikan wasilah untuk perkara yang sunnah. Contohnya, Biar tambah jelas, perkara yang haram, misalkan nah seorang berjalan kaki. Pada asalnya jalan kaki perkara yang mubah. Namun ketika dia menggunakan jalan kaki, ketika dia jalan kaki itu menjadikan wasilah jalan kaki untuk menuju ke tempat perjudian, menuju ke tempat perzinaan atau tempat-tempat yang haram, jadi haram enggak jalan kaki? Jadi haram. Ma yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Eh, ma haram illa bihi fahuwa haram. Eh, perkara ya atau sebuah perkara haram tidak akan sempurna kecuali dengannya dengan berjalan kaki itu maka berjalan kaki hukum jadi haram itu contoh yang haram contoh yang wajib nah barakallahu fikum bagi kaum lelaki bagi kaum lelaki itu wajib sholat berjamaah di masjid misalkan nah dia tidak akan sempurna sholat berjamaah di masjid kecuali harus melangkahkan kakinya ke masjid akhirnya melangkahkan kakinya atau berjalan kaki hukumnya jadi apa wajib ma la wajib illa bihi fahuwa wajib itu kaidahnya sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Berjalan kaki tadi itu, maka berjalan kaki hukumnya jadi wajib untuk menghadiri sholat bersama di masjid. Paham insyaallah ya contohnya ya. Ayo barakallahu fikum. Nah, kemudian yang mustahab contohnya bagaimana yang mustahab? Contohnya jual beli. Hukum asal jual beli apa hukumnya asalnya? Nah, halal, boleh, jais Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah Subhanahu wa taala membolehkan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu hukum asalnya. Paham ya? Cuman perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Terkadang jual beli itu atau membeli sesuatu yang semula mubah jadi sunnah. Kapan itu misalkan ada orang ingin menggunakan siwak. Nah, memakai siwak hukumnya apa? Sunnah. Nabi kita Muhammad SAW, alaihi bersabda, "Laula ana syuqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salah." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan Nah, umatku itu untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Tapi kan karena melihat ada keberatan di situ, akhirnya hukumnya tidak jadi wajib tapi sunnah. Paham ya? Nah, sekarang dia ingin mengamalkan sunnah, ingin bersiwakan, nggak punya siwak dia. Orang ini tidak punya siwak. Paham ya? Kemudian ada yang jual siwak. Nah, akhirnya ketika dia ingin mengamalkan sunnah, tidak akan sempurna sebuah sunnah kecuali membeli siwak tersebut. Akhirnya hukum membeli siwak apa? Sunnah. Paham maksudnya? Eh? Malah, tapi musunnah illa bihi bahwa sunnah. Paham ya? Sebuah sunnah tidak akan sempurna kecuali dengan membeli siwak tersebut, maka hukum membeli siwak hukumnya apa? Sunnah. Paham belum? Nah. Yang makruh contohnya bagaimana makruh? Makruh al kaul tadi ya. Nah, berdasarkan pendapat yang sebagian para ulama ya, makruhnya seorang masuk ke masjid yang apa? habis makan basol atau saum. Ya, eh? nam sauman atau basol itu, bawang putih atau bawang merah yang masih mentah Paham ya? Dia akhirnya apa? Dia membeli basol dan na'am barakallahu fikum atau bawang, membeli bawang putih atau bawang merah. Tujuannya apa? Dimakan untuk masuk ke masjid. Paham ya? Nah, nanti hukumnya bagaimana hukumnya? Sebuah makruh perkara yang makruh tidak akan sempurna kecuali dengan membeli barang tersebut, membeli barang jadi makruh hukumnya. Paham belum ini? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Eh? Atau dengan cara lain, hukum minum dengan berdiri apa hukumnya? makruh, hukumnya makruh. Nah, sekarang enam barakallahu fikum, sebenarnya kursi ada, tempat-tempat duduk ada. Tapi sengaja tempat itu tadi apa? Dihilangkan tempat duduknya. Nah, aslinya kan memindahkan tempat duduk di mana-mana kan boleh. Silakan dipindahkan tempat duduknya. Tapi enam barakallahu fikum dia tujuannya apa? Biar orang nanti minumnya jangan berdiri. Akhirnya dihilangkan tempat duduknya. Paham ya? Nah, sebuah makruh minum dan berdiri tidak akan sempurna kecuali menghilangkan tempat duduk tadi, maka menghilangkan tempat duduk saja apa hukumnya? Makruh. Paham belum? Ya, nah. Ini kaidahnya seperti itu kaidahnya. Ya, kaidahnya masuk dalam apa? Dalam kaidah nah barakallahu fikum al-wasail laha akam maqasid itu. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya perantara-perantara nah barakallahu fikum itu memiliki hukum puncaknya. Jadi perantaranya apa? Bagaimana perantaranya? Perantara untuk perkara yang haram jadi haram hukumnya itu. Perantara yang semula mubah digunakan untuk untuk halal untuk apa? Perkara yang wajib jadi wajib untuk perkara sunnah dari sunnah. Untuk perkara makruh dari makruh itu namanya apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah-wasilah perantara-perantara itu memiliki hukum na'am puncak atau hukum tujuannya. Tujuannya apa tujuannya wasilah ini? Dengan wasilah ini. Tujuannya kamu berjalan kaki itu apa? Ternyata untuk mencuri. Atau ternyata untuk mencuri ayamnya tetangga misalkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, qala al-muallif wastilahan setelah istilah jadi mafhum salah yang mubah, mubah itu perkara yang diperbolehkan, yang hukum asalnya apa? La yatarattabu alaihi sawabun wala iqab. Tidak ada nah barakallahu fikum nam yang mengiringi atau tidak ada yang barakallahu fikum yang menyertai pahala ataupun hukuman pada asalnya. Paham ya? Tidak ada yang menyertai pada perkara mubah tersebut hukuman tidak pula apa? pahala. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau jadikan wasilah tadi itu. Sesuai dengan apa? Tujuannya untuk apa? Naam. Wastilahan ma la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun Perhatikan ini, ada pun membahas secara istilah adalah perkara yang tidak ada keterkaitan dengan apa? Perintah, tidak pula enam larangan. Maksudnya perkara mubah itu tidak punya keterkaitan, tidak ada sangkut paut dengan larangan, tidak pula dengan apa? Perintah. Enggak diperintahkan, enggak dilarang. Lidzatih pada zat perbuatan itu sendiri. Paham ya? Nah, kalau akli fi Ramadan lailan. Seperti makan di bulan Ramadan malam hari. Aslinya bagaimana? Mubah enggak, Mat? Mubah enggak makan makan makan di bulan Ramadan? Boleh enggak? Di malam hari? Boleh. Mubah. Hukum asalnya enggak dapat pahala, enggak dapat dosa juga di situ. Di malam hari soalnya sudah bukan hewan. Namun tujuannya dia makan agar nanti apa misalkan salat tarawihnya kuat misalkan, paham ya? Biar nanti berdirinya khusyuk misalkan ya misalkan aja ya. Nah, maka jadi hukumnya apa? Hukumnya itu dapat yujar, dapat pahala. Ada ada keterkaitan dengan pahala di situ. Awal mulanya nggak dapat, makan-makan tok itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Cuman kalau diniatkan dengan makanan tersebut dengan dia nah barakallahu fikum, nah melakukan eh, makan tersebut barakallahu fikum tujuannya untuk apa? Biar kuat ibadahnya, jadi yuk jadi diberi pahala. Seperti itu. Sebaliknya juga. Nah, makan ya secara keumuman makan itu aja, makan. Tapi makannya dia itu tujuannya nanti biar kalau mencuri di malam hari biar nggak lapar misalkan, mencuri tujuannya untuk mencuri di malam hari biar nggak apa biar nggak kelaparan misalkan itu hukum jadi apa jadi haram seperti yang anda sebutkan tadi paham ya pada asalnya yang namanya mubah itu tidak ada keterkaitan dengan larangan sehingga mendapatkan dosa tidak pula ada keterkaitan dengan perintah sehingga mendapatkan pahala paham ya nggak ada keterkaitan dua-duanya cuman tergantung dengan wasilah tadi itu wasilah dan tujuannya wasilahnya perkara mubah dijadikan wasilah untuk apa Tujuannya untuk apa itu? Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum itu diperhatikan. Fa kharaja bi qaulina ma la yata'allaqu bihi amrun. Nah, keluar dari ucapan kami nah, perkara yang tidak ada keterkaitan dengan perintah. Apa yang dikeluarkan sini? Wajib wal mandub. Kenapa? Karena perkara wajib diperintahkan dalam bentuk harus dikerjakan, wal mandub juga diperintahkan, tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Mafhum salah ya? Naam. Berikutnya, Wa kharaja biqaulina wala nahyun dan juga keluar dengan ucapan kami, dikeluarkan dari ucapan kami atau keluar dari ucapan kami wala nahyun, tidak pula yang ada keterkaitan dengan larangan al-muharram wal makruh. Perkara yang haram, perkara yang makruh. Kenapa? Karena dua-duanya apa? dilarang oleh syariat. Cuman kalau muharram larangan yang dalam bentuk apa? harus ditinggalkan, tapi kalau makruh larangan dalam bentuk tidak harus ditinggalkan. Tapi bentuk afdaliyah, ingat kan ya. yang makruh abdaliyahnya apa? Ditinggalkan. Yang sunnah abdaliyahnya apa? Dikerjakan. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan situ. Wa kharaja biqaulina lidzatih. Perhatikan ini. Dan keluar dari ucapan kami lidzatih pada zatnya itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok dilafat dikasih lafat lidzatih? Karena pada asalnya secara zatnya perkara mubah itu enggak punya keterkaitan sama sekali dengan apa? Perkara yang apa? Nah, perintah ataupun larangan. Tidak ada keterkaitan dengan dosa maupun apa? pahala. Itu pada asalnya. Cuman dia nanti akan apa? menimbulkan pengaruh hukum ya, yang diakibatkan dari perkara mubah itu tergantung dengan apa? wa inna yakunu wasilatan li ghairihi. Ketika menjadi wasilah perantara untuk yang lainnya. Paham belum? Perkara mubah manakala dijadikan wasilah untuk perkara yang haram jadi haram. Perkara mubah ketika digunakan dijadikan untuk perkara yang untuk apa wasilah eh, untuk menempuh perkara yang wajib jadi wajib. Perkara yang mubah, perkara yang boleh, perkara yang jais, manakala digunakan nah, sebagai wasilah untuk perkara yang sunnah jadi sunnah. Menjadi wasilah untuk perkara yang makruh jadi makruh seperti itu. Mafhum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Al-umur na'am barakallahu fikum Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Al-wasail ah kamu maqasid. Perantara-perantara memiliki hukum tujuan. Nah. Berikutnya, Wa kharaja biqaulina lidzatih dan keluar dengan ucapan kami lidzatih ma law ta'allaqa bihi amrun adalah perkara-perkara yang punya keterkaitan dengan perintah likaunihi dikarenakan perkara yang mubah tersebut wasilatan lima'mur bih nah, menjadi wasilah menjadi perantara untuk perkara yang diperintahkan. Paham belum? Semula mubah tidak diperintahkan namun kalau dijadikan wasilah perantara untuk sesuatu perkara yang diperintahkan, jadilah mubah tersebut diperintahkan. Paham belum ini? Naam. Au nahyun likaunihi wasilatan liman hiya anhu. Atau perkara yang mubah ini menjadi apa? Punya keterkaitan dengan larangan. Kapan itu? Likaunihi dikarenakan perkara yang mubah tersebut wasilatan telah menjadi wasilah perantara liman hiya anhu, perantara untuk perkara yang dilarang. Paham belum ini? Au na'am fa innalahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhi maka perkara yang mubah tersebut dia memiliki hukum nam selama dijadikan wasilah paham ya selama dijadikan wasilah untuk perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilarang paham ya kalau jadikan wasilah untuk perkara yang dilarang jadi haram kalau jadikan wasilah untuk perkara yang diperintahkan jadi apa jadi apa jadi wajib seperti itu wala yakhruju wala yakhrujuhu dzalik an kaunihi mubahan fil asal. Tapi walaupun seperti itu keadaannya tidak mengeluarkan na'am barakallahu fikum perbuatan mubah tersebut dari asalnya. Tetap mubah aslinya. Hukum asalnya mubah itu loh. Nah, hukum asal mubah ini tergantung dengan apa tadi? Niat dan tujuan atau wasilah tadi barakallahu fikum. Naam. Kata beliau qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wal mubahu madama ala wasfil ibahah selama masih dalam bentuk ibahah pembolehan fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab maka sesungguhnya perkara mubah tersebut tidak ada keterkaitan atau tidak diiringi padanya perbuatan nah tidak diiringi padanya apa pahala tidak pula dosa paham ya nah la yatarattabu aslinya terkadang diartikan tidak diiringi terkadang diartikan tidak menghasilkan atau tidak membuahkan Paham ya? Tidak menghasilkan, tidak membuahkan dengan perbuatan mubah tersebut pahala tidak pula apa? hukuman. Karena nam apa barakallahu fikum tarattabat itu asmarat membuahkan atau menghasilkan, mewujudkan itu. Dengan adanya perbuatan mubah itu tidak mewujudkan, tidak menghasilkan, tidak membuahkan apa? pahala tidak pula hukuman. Itu hukum asalnya. Mahfum sama ya? Wa yusamma halalan wa jaizan. Dinamakan dengan lafaz lain halal jaiz. Hukumnya apa? Jaiz, berarti boleh. Hukumnya apa? Halal, berarti halal. Mafhum salah ya? Hukumnya apa? Mubah, boleh. Mafhum salah? Ayo na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Seperti itu. Jadi untuk masalah mubah ini barakallahu fikum kalau kita telusuri, nah barakallahu fikum adalah tadi itu tergantung dengan niat dan tujuan serta apa tadi? wasilah. Jadikan wasilahnya untuk apa? Jadikan wasilah untuk apa? Tujuannya untuk apa? Paham ya? Niatnya untuk apa gitu. Nah, barakallahu fikum kembali ke situ. Nah. Karena hukum asal daripada barakallahu fikum adat istiadat yang diperbolehkan yang nanti akan kita lewati dalam kaidah fikih Pak. Mubah. Ya kan? Perkara yang namanya adat istiadat aslinya boleh-boleh saja. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'a sarifu al ibahah. Pada asalnya hukum adat istiadat kita, hukum kebiasaan kita itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Kalau adatnya misalkan misalkan di masyarakat kampung kita misalkan di masyarakat adatnya apabila setelah meninggal dunia ada orang meninggal dunia mereka tahlilan. Itu adat mereka. Tapi menyelisih syariat atau enggak? Menyelisih syariat sehingga adat tersebut ditinggalkan kita lebih mengedepankan syariat daripada adat. Paham belum? Tapi kalau ada tidak ada sangkut paut sama sekali, adatnya misalkan kita nah barakallahu fikum menyapa tetangga kita lewat, eh, eh mari Bu misalkan atau mari Pak apa misalkan assalamualaikum atau ahlan sahlan menyapa, itu ada kebiasaan seperti itu pada asalnya apa? Boleh-boleh saja. Sampai datang apa? Dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Paham ya? Misalkan yang kita lewati perempuan cantik misalkan, masih muda lagi. Nah, kita kalau menyapa nang fitnah. Nah, kita diam di situ. Walaupun menyelisih adat. Kenapa kan dikhawatirkan fitnah tadi? Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Paham ya? Seperti itu kaidahnya. Nah. Sudah kita selesaikan berarti apa? Al-ahkam atau taklifiyah ada berapa khulasannya? Ada lima. Paham ya? Al-wajib kemudian apa? Eh? Al-mandub atau sunnah atau amasnun atau mustahab, kemudian muharram, kemudian makruh, kemudian mubah. Yang empat ini masing-masing memiliki hukum tersendiri. Yang lima yang mubah ini tergantung dengan niat dan tujuan serta wasilah perantara tadi. Paham khulasannya ya? Sekarang kita masukin hukum-hukum al-wad'iyah. Hukum-hukum yang sifatnya peletakan. Diletakkan pada sebuah transaksi tersebut apa? tanda-tanda untuk diwujudkan perbuatan atau tinggalkan perbuatan. Sebelum kita masukin ahkam al wad'iyah, hukum-hukum wad'iyah itu maksudnya apa? Hukum-hukum wad'iyah itu hukum-hukum yang memang diletakkan oleh syariat. Maksudnya bagaimana? Berupa tanda-tanda atau korinah yang menunjukkan dengan tanda tersebut apa? dilanjutkan, diteruskan, dilaksanakan perbuatan tersebut atau ditinggalkan atau di apa? Nah, barakallahu fikum dibatalkan. Contohnya, paham ya sebelum kita masukin nanti biar enggak bingung. Nah, jadi ahkamul wad'iyah itu berupa tanda, berupa tanda enam atau korinah yang dengan tanda tersebut apa? Bisa jadi dilanjutkan perbuatan itu terlaksana ataukah ditinggalkan itu. Paham ya dengan tanda itu. Paham ya? Itu namanya hukum wad'iyah. Contohnya sekarang. Contohnya sekarang jual beli, transaksi jual beli adanya ijab dan adanya kabul, adanya barang dan adanya uang itu. Uang diberikan, kemudian apa? Barangnya diambil. Ini pada asalnya dengan tanda seperti itu sudah adanya adanya ijab kabul terlaksana nggak? Terlaksana. Berarti nufud terlaksana seperti ini. Paham ya? Yang seperti ini namanya terlaksana. Ini nama hukum wat'i Paham ya? Namanya hukum wat'i hukum yang datang syariat dengan adanya tanda-tanda itu, tanda serah terima tadi, eh? Barakallahu fikum berpindahnya kepemilikan tadi sah. Paham ya? Berpindahnya kepemilikan itu sah. Nah, tapi sekarang kalau dia jual beli, tapi yang yang dijual itu milik tetangga. Paham ya? Dia menjual sapi tetangga. Harganya 15 juta misalkan, dijual. Paham ya? Sudah serah terima, ijab kabul juga. Uang diterima, barang terima. Tapi seperti nanti apa? Fasid. Jual beli yang rusak nanti. Paham ya? Dan apa? dan tidak diperbolehkan karena menjual barang yang bukan miliknya. Nanti kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum. Ya Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, al-ahkamu al-wad'iyah, hukum-hukum yang bersifat wad'iyah, peletakan syariat, yang diletakkan oleh syariat. Nah, Perlu diperhatikan kalau kita mendengar seperti ini hukum-hukum yang diletakkan atau hukum-hukum yang bersifat perletakan yang diletakkan siapa yang meletakkan syariat la yuradu biha ma wada'ahu al-bashar wa ma al-muradu ma wada'ahu rabbul bashar makanya rabbul izzah wal jalal itu yang diinginkan bukan yang diinginkan itu adalah yang diletakkan oleh manusia hukum-hukum tersebut bukan yang diletakkan oleh manusia tanda-tanda tersebut bukan yang diletakkan oleh manusia tapi siapa yang meletakkan rabbul bashar itu Allah Subhanahu wa taala rabbul izzah wal jalal itu Allah Subhanahu wa taala paham ya Berarti yang meletakkan hukum-hukum batinnya siapa? Syariat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Kita lihat sini. Al-ahkamul wad'iyyah ma wada'ahu syari'u min amaratin li subutin aw intifa'in Au nufudin au ilgha'in. Perhatikan ini. Jadi hukum-hukum wad'iyah itu kata beliau adalah hukum yang diletakkan oleh syariat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah berupa tanda-tanda. Ya, berupa tanda-tanda, ada tanda-tanda di situ. Nah, untuk menghukumi sebuah apa perbuatan tersebut. Lisubutin. Nah, untuk diletakkan hukum di situ, awintifain atau hilangnya hukum di situ. Paham ya? Nah, jadi ada orang transaksi jual beli atau transaksi akad nikah misalkan. Itu nanti akan apa? Akan berlaku hukum di situ manakala apa? Manakala ada tanda-tanda. Paham belum ini? Tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itulah dinamakan dengan apa? Hukum-hukum wad'iyah. Jadi syariat telah meletakkan tanda-tanda yang dengan tanda-tanda tersebut apa? Naam untuk mewujudkan sebuah perbuatan dikatakan sah ataukah tidak. Dikatakan naam barakallahu fikum ada hukumnya ataukah tidak. Terlaksana ataukah tidak. Kita lihat di sini. Kita ulang lagi ya. Ma wada'ahu syari'u. Nah, yaitu apa-apa yang diletakkan oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah min amaratin berupa tanda-tanda Berupa apa? Berupa tanda-tanda. Li untuk ditetapkan sebuah hukum syar'i di situ, awin tifain atau ditiadakan hukumnya. Nah, atau terlaksana perbuatan tersebut, au atau dibatalkan perbuatan tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dengan contoh akan lebih jelas. Termasuk daripada ahkamul wad'iyah wa minha di antaranya as-sihah wal fasad. Hukumnya sah dan hukumnya rusak. Itu. Hukum sah sama hukum rusak. Nah, sebuah jual beli kapan dia itu sah? Apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan sah jual beli. Itu maksudnya. Jual beli kapan dikatakan rusak jual belinya? Tidak sah manakala ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak sahnya jual beli. Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini fasahihu. Nah, maka yang sahih hukum yang pertama nih ya, yang sahih, sebuah perkara dikatakan sahih, ya, sebuah perbuatan dikatakan sahih, sebuah transaksi dikatakan sahih, sebuah ibadah dikatakan sahih, kapan itu? As-sahihu, maka sahih itu sendiri, perhatikan. Nah, maksudnya sahih yang dianggap oleh syariat tapi ya. Sahih yang dianggap oleh syariat. Lughatan secara bahasa, secara bahasa lughatan as-salimu minal marad, selamat dari penyakit. Selamat dari apa? Dari penyakit. Fulan sahih, Maksudnya fulan itu sehat gitu, selamat dari penyakit. Paham maksudnya ya? Ini secara bahasa. Nah, secara istilah. Wastilahan, adapun secara istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Perhatikan. Sahih secara istilah adalah perkara yang membuahkan hasil nah dari pengaruh perbuatan tersebut perhatikan perkara yang membuahkan hasil atau yang menimbulkan sebuah hasil asar fi'lih. Nah, barakallahu fikum, pengaruh dari perbuatan tersebut nah apa? sebuah ibadah ataupun sebuah transaksi. Akdan transaksi. Baik transaksi jual beli juga transaksi, transaksi akad nikah juga transaksi. Paham belum? Ana ulang lagi. Nah, sebuah perbuatan dikatakan sahih manakala apa? Manakala ma tarattabat atharu ini, Manakala pengaruh dari perbuatan tersebut membuahkan hasil atau mewujudkan apa? sebuah ibadah eh, ataupun sebuah transaksi. Apa belum ini? Ewa. Berarti mafhumnya kalau kalau dengan adanya transaksi, dengan adanya jual beli tersebut, kok enggak membawa pengaruh sama sekali? Enggak dikatakan sahih. Eh, barakallahu fikum atau tidak dikatakan rusak. Berarti apa? Berarti belum sahih di situ nanti. Paham ya? Nah. Paham belum ini? Jadi sahih itu kata beliau matarat tabat asaru fi'lih. Itu pengaruh dari perbuatan tersebut itu apa? Membuahkan hasil. Nah, atau atau memunculkan sebuah hasil yang berupa apa? ibadah ataupun transaksi.